السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أما الوجود برحمته وأفاد على كل موجود سجال نعمته وأما الأنام ببحر جوده وكرمه سبحانه لا نحصي ثناء عليه إن الأمر كله منه إليه لا إله إلا هو أحكم حاكم وأرحم راحم أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره من جميع الذنوب والمعاصي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأول الذي لكل هم ملجأ ومستجار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطيبين الأحرى أخيار أما بعد فيا أيها الناس قرب الرحيل وأنتم عن الطاعة غافلون وانقضت الآجل وأنتم على المآسي آكفون وتردفت الأهوال وأنتم في طغيانهم تعمهون ولا أنتم على سكة من الحياة ولا قرار أم بينكم وبين الله أم بينكم وبين الله أدن البقاء في هذه الدار كلا والله إنكم منها راحلون ولنعامها مفارقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس خب الشهوات من النساء والبنين والقناة المقنطرة من الذهب والفضة والفضة والحي المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله Ittaqum ba haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa Tiap Jumat kita diingatkan oleh para khatib untuk meningkatkan kadar iman ketakwaan kita kepada Allah yang perlu kita renungkan bersama saat ini malah kita bertanya kepada diri kita masing-masing sudahkah kita beriman kepada Allah yang sebenarnya Sudahkah kita bertakwa kepada Allah sebenarnya? Sudahkah puasa yang kita laksanakan selama ini sudah merubah sikap hidup mental kita? Sudahkah ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadikan kita semakin takut dan takwa kepada Allah atau biasa-biasa saja? Kalau hanya kita bisa mengatakan bahwa kita beriman dan bertakwa Allah, Hampir setiap manusia bisa mengatakan begitu. Tetapi perlu bukti yang nyata. Apa bukti ketakuan kita kepada Allah? Apa bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang beriman kepada Allah masih ditanyakan apakah mereka bertakwa kepada Allah. Dengan puasa yang akan kita jalankan kurang lebih 10 hari lagi, 12 hari lagi, kita tentunya diharapkan untuk lebih takwa kepada Allah. Orang yang sudah beriman kepada Allah dan takwa kepada Allah, belum tentu besok waktu kita menghadap Allah diberi oleh Allah husnul khatimah. Maka tidak inti-intinya kita selalu berdoa kepada Allah, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, Sewaktu-waktu engkau mengakhiri hidupku ini ya Allah, akhirlah dengan husnul khatimah. Ucapan yang terakhir dari mulutku, ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah harapan kita semuanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah." Tapi itu sulit kita pertahankan ma'asyiral muslimin rahmatullah. Orang yang biasa dikir kepada Allah masih dikhawatirkan suul khatimah. Apalagi orang-orang yang hanya mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah. Fakat khifa ala suil khatimah dikhawatirkan kita menghadap Allah tidak membawa iman ketakwaan kepada Allah. Kenapa di perjalanan kita ini Banyak-banyak-banyak batu terjal. Iblis laknatullah selalu mengintai kita. Iblis laknatullah bagaimana berusaha agar supaya sebelum kita mati sudah murtad. Sebelum kita menghadap Allah sudah musyrik. Na'udzubillah min dalik. Itu upaya mereka-mereka. Dan kita harus paham dengan benar bahwa malaikat bahwa iblis laknatullah itu mereka lihai dan hebat dalam menggoda, goda menggoda manusia adalah keahlian mereka. Yang menggoda sejak Nabi Adam sampai Adam Malik sudah wafat sampai cucu-cucunya semuanya sekarang ini penggodanya satu yang digoda bermacam-macam manusia. Tentunya dia, mereka lebih lihai, lebih paham bagaimana untuk membelokkan keimanan orang yang sudah takwa kepada Allah. Orang yang sudah beriman kepada Allah, mereka tidak gencar, tidak gentar. Orang yang selalu memegang tasbih saja bisa dibelokkan untuk musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sehatinya selalu zikir kepada Allah saja bagi mereka gampang kalau sekedar kita sholat di masjid, setan tidak takut, iblis tidak takut. Pernah suatu ketika Rasulullah bertemu dengan mereka, iblis-iblis ini. Kenapa iblis? Kamu kembali ke pirit-pirit, kamu keluar dari masjid. Pada di dalam masjid itu banyak orang sholat, banyak orang dikir kepada Allah. Kenapa kamu tidak takut? Aku biasa menggoda mereka. Aku tidak takut mereka sholat. Saat yang mereka kerjakan tidak ada artinya bagi Allah. Percuma itu aku. Aku masih takut dengan ulama yang masih sedang tidur di sana. Aku masih takut bebot imannya mereka. Dengan ucapan mereka bisa menghancurkan aku kata iblis itu. Itulah munculnya satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naumul alim afdalu min ibadatil jahil tidurnya orang alim itu lebih hebat asyadu ala syaitan min alfi abidi daripada satu masjid beribadah kepada Allah tapi tanpa pakai ilmu pengetahuan mereka hanya sekedar solat tidak tahu bagaimana rukun solat bagaimana dia menjalankan solat dengan sebenarnya bagi iblis itu ringan sekali maka dari itu iblis selalu berusaha bagaimana orang yang sudah beriman kepada Allah itu bisa berbelok tidak beriman musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min Maka mereka punya senjata yang ampuh. Senjata inilah yang digunakan senjata pamungkas bagi iblis laknatullah. Jadi saya katakan sejak Nabi Adam yang goda iblis sampai sekarang pun iblis sekian ribu tahun penggodanya sama, tapi yang digoda berganti-ganti, maka dia paham sekali. Maka dahsyatnya ujian bagi kita umat Islam, senjata yang paling ampuh bagi iblis untuk menghancurkan keimanan ketakuan kita kepada Allah adalah ada tiga ini yang sangat membahayakan untuk diri kita. Yang pertama adalah harta kekayaan. Harta kekayaan dianggap oleh orang sekarang ini bahkan dikatakan para mubalik sebagai Tuhan yang kedua. Dia banyak memuji-muji dengan uang. Bahkan adalah makalah Arab mengatakan ini buatan saya sendiri. Jangan dicari di kamusnya. Al-fulus yukhin nufus, mafi fulus, kembus-kembus. Dengan fulus semua urusan jadi mulus. Tanpa fulus dia akan mampus. Dengan fulus apapun menjadi mulus semuanya urusannya. Ini yang sekarang terjadi di negara kita sekarang ini. Maka kita umat Islam yang mayoritas ini beragama Islam. Malah kita introspeksi diri. Dengan kekayaan mereka lupa daratan. Mestinya dengan pangkat yang mereka miliki sudah bisa mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Dengan gaji yang begitu tinggi tapi mereka harus korupsi. Berarti dia digoda oleh iblis laknatullah. Yang boleh saya katakan yang digoda kalau dia seorang dokter, iblisnya adalah profesor dokter iblis laknatullah. SHM Hum lebih hebat daripada orang-orang yang digoda. Seorang profesor iblisnya juga lebih daripada profesor. Seorang ulama penggodanya iblisnya juga lebih pintar daripada orang yang digoda. Masyal muslimin rahimakumullah. Kita teringat satu kehebatan iblis. Iblis itu bisa baca Al-Qur'an. Senjata ini yang dipakai untuk menghancurkan keimanan seorang. Kalau orang itu akan melaksanakan maksiat kepada Allah dirayu oleh mereka. Iblis Iblis mengatakan, "Kenapa kamu tidak melaksanakan maksiat?" Ambahkan maha pengampun. Ambahkan kan ghafur rahim. Sekali saja ini kamu laksanakan maksiat, habis itu nanti kamu baca Al-Quran. Kata Nabi kan sudah pernah bersabda, Itakillah haitsuma sumakunta wa adbi sayyatil hasanata tamhuha." Takutlah pada ambah di mana saja berada. Kalau kamu terpaksa tergelincir, wa adbi hasanat hasanata tamhuha. Kalau kamu sudah tergelincir, ikutilah dengan melakukan suatu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan dosa-dosamu. Semalam suntuk kamu bermaksiat kepada Allah, paginya kamu berjamaah di Masjid Al-Akbar, istighfar seratus kali, membaca Yasin tujuh kali, ini tipu daya setan-setan dengan ucapan waha ghafur rahim. Sekali ini tidak apa-apa, kerjakan maksiat kepada Allah. Bagaimana ceritanya hikayah daripada seorang ulama yang bernama Bersesa itu. Dia seorang yang terkenal, muridnya ribuan, tergelincir karena tipu daya setan. Bagaimana itu? Dengan wanita diumpanilah mereka. Naudzubillah min dalik akhirnya tergelincirlah mereka dalam jurang kemusyrikan. Apa alasannya? Dia mengatakan iblis mengatakan innam ghafur rahim. Allah Maha Pengampun. Kenapa kamu tidak melaksanakan sekali saja? Minum hamar sekali saja enak, tidak apa-apa. Habis itu kamu baca Yasin, habis itu kamu baca selawat, habis itu kamu baca zikir kepada Allah akan terhapuslah semua dosa-dosamu. Ini bujaan setan-setan yang menggoda kita. Bahkan mereka bisa membaca kitab hikam. Kitab hikam karangan Imam Ibnu Athaillah. Orang apabila melaksanakan suatu kemaksiatan kepada Allah, dia sadar, dia selalu istighfar kepada Allah, dia akan lebih dekat dengan Allah daripada orang melakukan suatu kebaikan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketaatan dan ibadahnya membuat dia sombong kepada Allah. Lebih baik melakukan satu maksiat yang tidak disengaja tetapi dengan begitu maksiat dia sadar kembali Waktu atubu bertobat kepada Allah. Karena dia pernah melaksanakan suatu kesalahan di hadapan Allah, dia selalu istighfar kepada Allah dari sejarah para wali umbah, ahli suf ahli sufa ahli sufu orang-orang orang-orang ahli tasawuf itu banyak yang dulu melakukan maksiat kepada Allah tetapi sadar begitu sadar dia istighfar kepada Allah merasa salah terus melakukan satu kebaikan dia lupa itulah salah satunya tanda-tanda orang yang baik salah satu tanda-tanda orang baik adalah orang yang melakukan kebaikan dia cepat lupa melupakan nisyanul hasanat, melupakan kebaikannya. Dan dikrus sayiat, selalu ingat. Apabila melaksanakan dosa, dia ingat terus sampai mati. Selalu beristighfar kepada Allah. Sebaliknya, tanda orang yang celaka, alamat syakawah, siapa itu orang yang celaka? Orang yang celaka adalah apabila beramal kebaikan, dia selalu mengingat terus Akhirnya dia tidak melakukan kebaikan lagi. Habis beramal di masjid, masukin kotak 500 ribu. Jumat yang akan datang dia tidak mau. Kenapa? Dia ingat kemarin habis melakukan satu kebaikan, beramal 500 ribu. Libur tiga bulan tidak beramal lagi. Itu tandanya orang celaka, masyarakat muslimin rahimahkumbah. Tetapi orang yang melupakan kebaikannya, dia selalu bahwa kebaikan itu belum tentu diterima oleh Allah. am ruddat dalam hati kita manajemen hati kita kita injeksi. Aku sholat, aku berzikir, aku melakukan ibadah ini. Kalau diterima oleh Allah bersyukur. Kalau tidak, aku harus memperbanyak lagi. Barangkali kemarin tidak diterima, sekarang aku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun senjata iblis untuk menghancurkan iman seorang. Ya apa-apa kamu sekali ini berbuat maksiat dengan harapan kamu bertaubat dan kamu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan cara ucapan-ucapan hikmah daripada ahli Ali ahli, ahli tasawuf, ucapan cuman Al-Qur'an, firman Allah, bahkan hadis Nabi dipakai semua oleh mereka iblis untuk menghancurkan iman kita. Maka dari itu, senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan keimanan kita kepada Allah yang pertama adalah kekayaan. Kalau mereka sadar bahwa kekayaan yang diberikan Allah kepada kita di mana akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa halaluhu hisab wa haramuhu Kita dapatkan apa yang kita dapatkan dari rezeki Allah itu pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapatkan daripada yang haram, kita akan dapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari ma'asyal muslimin rahimakumullah. Umur kita kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Jasad kita kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Tetapi Allah tidak akan bertanya dari mana kau dapatkan umur itu. Tapi yang ditanyakan untuk apa aku anugerahkan umur untukmu. Tetapi yang satu ini tentang kekayaan hamba akan bertanya, min ainak tasabah wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapatkan? Dan untuk apa kamu tasarufkan kekayaan yang aku berikan kepadamu? Inilah yang harus kita fahami bersama. Banyak orang-orang ahli ibadah tergelincir karena masalah ekonominya. Maka diingatkan oleh Rasulullah, kajal fakru ayaku kufran. Banyak orang-orang yang akan beriman kepada Allah karena satu musibah yang menimpa dirinya. Dia katanya kepepet, akhirnya mereka menghalkan dengan segala cara. Naudzubillah min dalik. Padahal itu semuanya adalah merupakan hadza min fadli rabbi itu adalah merupakan anugerah dari Tuhanku kata Nabi Sulaiman alaihissalam pada waktu mendapatkan satu anugerah yang luar biasa. Dia beluani ashkur am akfur. Itu untuk menguji aku. Aku bersyukur atau aku mengkufuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada aku itu. Maka selalu bersyukurlah apabila kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tasarufkan ke jalan Allah. Maka di mana perintah Allah untuk berjihad? Yang terpenting adalah bi amwalikum lebih dahulu baru ampusikum. Jahidu fisabilillah bi amwalikum wa amfusikum fisabilillah. Berjuang menegakkan agama Allah perlu dana yang harus kita pakai untuk kejayaan Islam ini. Maka dari itu harapan kita umat Islam al mukminul kawi seorang mukmin yang kuat kuat ekonominya kuat mentalnya kuat imannya kuat takwanya kepada Allah maka kita dari generasi muda kita harus tadi didik umumnya kita ajarkan kepada mereka lebih penting lagi adalah agama untuk membentengi keiman keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala Masyil muslimin rahmakumullah senjata yang pertama adalah harta, yang kedua adalah wanita. Ada seorang pemimpin, dia tidak mau kekayaan. Luar biasa, kekayaan semuanya dipakai untuk memperjuangkan agama Allah. Tetapi iblis ini ketawa dengan sinisnya. Aku beri kekayaan kamu tidak mau, tetapi dengan wanita-wanita itulah akhirnya dia hancur di tangan wanita itu. Sehingga menggadaikan negara ini untuk kepentingan nafsu-nafsu birai orang-orang yang maaf yang menuruti hawa nafsunya itu. Yang ketiga adalah tahta. Tahta pangkat kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita adalah akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kulukum ra'in Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Kalau ada ulama meninggal, mereka tidak mau mengganti, tidak ada yang rebutan untuk menggantikan seorang ulama yang sudah meninggalkan kita. Tetapi apabila pejabat itu meninggal, mereka berebut dengan kekuatan naga. Kalau ada gubernur lengser, bupati lengser, berebutlah mereka bersaing. Kadang-kadang lupa bahwa itu semuanya ada kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Nabi Sulaiman alaihissalam ditanya oleh Allah suruh pilih kekayaan, ilmu dan pangkat. Fahtaro Sulaimanul ilma. Nabi Sulaiman lebih mengutamakan pilih ilmu. Tidak memilih kekayaan, tidak milih pangkat. Tapi begitu mempunyai ilmu yang luar biasa, Begitu hebatnya Nabi Sulaiman, ilmu apa saja dikuasai. Ilmu komunikasi dia kuasai. Bisa komunikasi dengan makhluk siapapun. Bahkan dengan jin-jin bisa berkomunikasi. Dengan hewan-hewan bisa berkomunikasi. Dirasani oleh semut saja mereka tahu. sama dahikan. Nabi Sulaiman ketawa dengan senyum manisnya. Pada waktu terubah ke daerah. Begitu mau lewat, semut-semut, raja semut berkata, ayo minggir-minggir, Sulaiman akan melewati kita. Takut diinjaknya. Subhanallah, begitu hebatnya Nabi Sulaiman. Begitu Nabi Sulaiman dengan ilmu pengetahuannya, Allah pasti mengangkat derajatnya. Pangkatlah akan ikut juga. Karena Allah berfirman, Ya fa'illahu alladina amanu minkum, walladina utul ilma darajat. Ini konsep kita umat Islam. Allah pasti mengangkat derajatnya, pangkatnya, kedudukannya orang yang beriman dan berilmu. Jadilah anak kita beriman dan berilmu, pondasinya iman kepada Allah. Dikuatkan dengan ilmu pengetahuan. Karena iman seorang itu bisa pasang Ya jidu bitta'ah wa kusu bil isyan wa yakwi bil ilmi. Iman seorang bisa pasang surut grafiknya turun naik. Ya, bitta'ah bisa kuat imannya, bisa tambah kualitasnya karena berbakti kepada Allah. Sebentar lagi Ramadan ini adalah menggembleng kita. Insya Allah iman takwa kita semakin mening meningkat. Wayang kusubil isyan tapi ingat iman seorang bisa merosot bil isyani karena maksiat kepada Allah. Begitu Ramadan setan-setan pada lari semuanya. Begitu syawal kembali kembalilah menggoda manusia. Makan kekenyangan, akhirnya malas beribadah kepada Allah. Turunlah iman mereka, kualitas iman mereka menurun. Grafiknya turun juga. Bagaimana supaya kadar iman kita kepada Allah tidak pasang surut, tidak turun naik. Wayak wibil ilmi. Dikuatkan dengan ilmu pengetahuan agama yang kuat. Kalau kita punya pengetahuan agama kuat, insya Allah tidak gampang tergelincir. Insya Allah tidak gampang terombang-ambingkan oleh tipu daya setan laknatullah. Karena kita punya pedoman. Kita pernah punya Al-Quran hadis yang kita baca. Ilmu pengetahuan yang kita miliki adalah sebagai benteng iman kita kepada Allah. Maka dasarilah anak kita. Didiklah saat ini kita akan memilih sekolah. Pilihlah sekolah. Ada umum, ada agamanya dengan iman dan ilmu yang kita miliki anak kita semuanya insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita jangan saya sampai ini saat ini saya ingatkan Bapak sekalian kita memilih sekolah-sekolah itu sekali lagi jangan niat untuk mencari kayaan tetapi semata-mata mencari kerida Allah Mencari ilmu litolabi ridallah wa izalatil jahli wa ikhya'idin. Itu pondasinya kita mencari ilmu untuk anak kita. Kalau kita mendidik anak kita, niatilah mencari mencari keridaan Allah, titik. Jangan mencari pangkat, jangan mencari kekayaan. Kalau kita niat kita mencari kekayaan akan diingatkan oleh Allah. Kita akan kecelek. Begitu kita mengantongi sarjana ekonomi, ekonomi kita cari kerjaan ke sana kemari ditolak. Kita sulit diri sendiri mencari ekonomi karena salah-salah daripada niat orang tua itu. Tapi kalau kita niat kepada Allah, niat litolabiri dambah. insya Allah, Allah yang akan memilihkan memilihkan kerjaan kita yang penuh berkah untuk keluarga kita. Maka jangan dipakai tujuan, aku sekolahkan anakku ekonomi supaya gampang cari duit terjadi bank gajinya besar. Jangan. Banyak orang-orang yang insinyur tetapi menjadi kontraktor besar, menjadi ekonom yang luar biasa dan sebagainya sebagainya. Banyak orang sekolah dokter tidak nyuntik, tidak periksa pasien, tapi dia punya kelebihan-kelebihan yang lain. Rizki di tangan Allah, pangkat di tangan Allah, kedudukan kita di tangan Allah. Kalau dapat ridha Allah, dunia ada di genggaman kita. Yang ngatur semuanya ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah menyia-nyiakan janjinya innallaha la yukhliful mi'ad. Ini harus kita yakini bersama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah mudah-mudahan ada manfaatnya. Menjelang Ramadan ini kita dikasih hidayah oleh Allah, diberi maunah, diberi taufik untuk menjalankan satu kebaikan di dalam Ramadan itu. Tidak hanya kita melakukan salat terawih, salat tahajud, puasa, baca Quran tidak, tetapi setiap malam kita merenungi. Sudahkah puasa yang kita laksanakan ini bisa menjadikan kita lebih takwa kepada Allah? Sempatkan setiap malam lima menit untuk merenung apa yang kita berikan kepada Allah. Jangan saja kita minta apa yang diberi oleh Allah kepada kita. Kalau kita niat kita mencari keridaan Allah, pasti yang punya urusan Allah. Tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, itu kuncinya kita sukses dunia akhirat ini setelah berusaha. Demikianlah jalan Allah wa ayyakum fa'izina amin wa adhana wa ayyakum fi zunatin wa hadin a'udzu billahi minasyaitan rajim. sari'u ila firati min rabbikum wa sanatina al al وعدة للمتقين بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم أتقبل وقل ربي في وارحم أنت خير الراحمين <coughs> الحمد لله الحمد لله الذي هدانا الإسلام ووفقنا لاتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل أصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله فيما امر وانتهوا الله وهو حذر واعلموا ان الله سبحانه وتعالى امركم بدا في في نفسه وسنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتاب الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على أبديك ورسولك محمد وارض اللهم إن البدء الخلفاء الراشدين الذين قالوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والصحابة والتابع والتابعين وعن التابعين والتابعين إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا النساء يا الله وعن بلاد المسلمين آمة إنك على كل شيء قدير اللهم آمن في أوطاننا واسع أئمة ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من حفظتك يا رب العالمين اللهم افتح اللهم اللهم يا الله أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعدل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم افتح بيننا بين بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم يا الله يا محاول أحوال حول حالنا إلى أحسن حال حول أحوال المسلمين في إندونيسيا يا الله إلى أحسن حال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين لحقنا بالصالحين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إبا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة